Satu lagi. Tidak melakukan sahur. Taib ahsan tabarakallahu fiik. Kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa, sedangkan ahlul kitab mengakhirkan atau menunda-nunda waktu berbuka puasa. Demikian pula kaum muslimin makan sahur, sedangkan ahlul kitab tidak makan sahur. Taib. Dalilnya apa ya, akhi? Hmm? Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Ya la. Dalil yang membedakan puasa ahlul kitab dan puasa ahlus sunnah minal muslimin. Antum? Akhi. Fadal Ali. Taib, gimana hadisnya? La. Tentunya Yakub Baik, ini makanan sahur. Kalau tak jual fitr dalilnya apa? Antum ya akhi Zulkarnain? Antum? Hmm, apa? Hadisnya? La. <laughs> Antum ya Ahmad. Dalil yang membedakan puasa ahlu sunnah minal muslimin dan ahlul, ahlul kitab minal yahud wan nasara. Hmm? Iya, hadisnya. Taib, hadis Sahal bin Sa'ad. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin." la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya sampaikan ada tambahannya dalam riwayat Ahmad wa akharu as-sahura. Kemudian tambahannya lagi dalam riwayat Abu Daud. Siapa yang ingat? Yakhiruna al-iftar ila اشتباك النجوم فإن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم atau li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftar ila ishtibakin nujum. Iya. Ini dalilnya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr wa akharu as-sahura li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun al-iftar ila ishtibakin nujum. Manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan. Apabila mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Karena sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Taib, apa makna kebaikan di situ? Kasya, Apa arti kebaikan di situ? Antum, akhi, amboni. Ittiba'u sunnah. Mana yang lain? Ya, akhi. Hah? Apa? Apa ya? Iya, mengikuti sunnah. <laughs> Mengikuti. Ali. Taib. Seperti apa? Antum ya akhi Yakub Dzulkarnain Fadol. Antum Antum siapa namanya? Siapa? Talib Masya Allah Talibul ilm Ahmad Bedakan dengan apa? Taib, mukhalafatu ahli kitab. Membedakan antara puasa ahlu sunnah dengan ahlul kitab. Taib. Ini makna kebaikan. Intinya makna kebaikan banyak sekali. Namun dua ini yang paling terpenting. Ittiba'u sunnah dan mukhalafatu ahlul kitab. Menyelisihi puasanya ahlul kitab. Tapi apa hukumnya orang yang sedang berpuasa kemudian cium-ciuman, peluk-pelukan, pegang-pegangan dengan istrinya. Nah, Ukasha. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Dalilnya? دليلني يا علي جبن جبن شيبا عائشة رضي الله عنها أبو كتب اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم طيب Tapi apa yang disunnahkan untuk dimakan ketika berbuka puasa? Akhi antum. Makan buah kurma. Kurma yang bagaimana? <laughs> Yakub. Semua jenis kurma. Tapi, <laughs> Ya, man urutannya ada urutannya. Ya, Abdurrauf. Hah? Tamar duluan? rutop duluan. Kalau tidak ada rutop, tamar. Kalau tidak ada tamar, air. Taib. Ah, santum. barakallahu fikum. Taib ya karnain. Berapa jumlah kurma yang disunahkan untuk dimakan ketika berbuka? Berapa? Gak ada batasannya. Tapi ahsan tabarakallahu fik. Hadisnya dhaif. Kapan disunahkan makan kurma ganjil? Ya, talib. Taib sebelum berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Berapa jumlahnya ya Ahmad? Yang minimal tiga. Kenapa minimal tiga? Taib karena Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan hatta yakula tamarat ya dalam bentuk jamak berarti minimal tiga orang yang bercumbu dengan istrinya di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa atau onani sampai keluar air mani hukumnya bagaimana? Batal atau tidak puasanya? Ada yang tahu? Hah? Puasanya tidak batal. Ali? Ulama khilaf. Pendapat yang pertama batalkan puasa. Taib. Alasannya Yakub yang pertama, kedua alasannya apa? Abdul Rauf. Yang mengatakan batal alasannya apa? Yang tidak batal alasannya apa? Taib ahsantah barakallahu Yang mengatakan tidak batal Drauf Taib, ahsan tabarakallahu Ya. Yang pertama berdalil yang mengatakan batal berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minuman dan syahwatnya karena aku. Adapun yang mengatakan tidak batal, yang paling utama karena tidak ada dalil yang sharih. Mereka mengatakan ucapan syahwatahu dalilnya tidak sarih, tidak dikatakan jima. Sedangkan dikuatkan dengan riwayat apa namanya? pendapat Aisyah, ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, maka dia mengatakan kullu syai' illa al-jima, segala sesuatu kecuali jima. Tapi intinya ada khilaf ulama. Tapi Nuwasil insyaallah taala Iqra ya Ukashah. وح طيب اقرأ يا نمير وان شداد Ikra ya akhi. Antum. Itu nggak punya kitab, di copy aja. Ijamah جعفر بن جعفر بن احتجم فمر به النبي فمر به النبي وقواه طيب قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري Di dalam permasalahan hijamah berbekam apakah membatalkan puasa atau tidak? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan tiga hadis. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Beliau berbekam dalam keadaan beliau sedang ihram, yakni ihram melakukan haji atau umrah. Wahtajama wa huwa shaimun. Dan beliau juga berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Rawahu Al-Bukhari. Ini hadis yang pertama. Akan tetapi tambahan wahtajama wa huwa saimun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa ini diingkari oleh sebagian ulama. Diingkari oleh sebagian ulama di antaranya Al Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengingkari tambahan tersebut. Namun terdapat riwayat yang lain, ya, sebagian ulama mensahihkannya dengan dasar bahwasannya terdapat riwayat yang lain, riwayat yang terpisah. Riwayat yang terpisah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, afwan, berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Sama dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'imun." Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan sedang beliau sedang berpuasa. Baik. Dan juga terdapat dalil-dalil yang lain yang mendukung hal ini insyaallah taala nanti akan kita sebutkan. Adapun hadis yang kedua, qala al-muallif rahimahullah an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'ala rajulin bil baqi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang di Al-Baqi. Di Al-Baqi. Al-Baqi di sini dikatakan para ulama di antaranya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ini termasuk kesalahan di dalam periwayatan apabila yang dimaksudkan adalah baki kuburan pekuburan yang ada di kota Madinah. Karena tanggal penyebutan hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Makkah, sedang berada di Makkah. Dari mana diketahui hal itu? Karena Syaddad bin Aus masuk Islam atau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah. Lalu keluarlah hadis ini. Kecuali kata Imam Zahabi rahimahullah, yang dimaksud dengan Al-Baqi adalah nama pasar. Adalah nama pasar. Dikatakan oleh Shaddad bin Aus Ad-Dari, afwan, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi saw mendatangi seseorang di Baqi. Jadi yang lebih tepat Baqi di sini adalah pasar. Kalaupun hadis ini sahih. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Dan orang tersebut orang tersebut sedang berbekam di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seseorang di Baki dalam keadaan orang tersebut sedang berbekam di bulan Ramadan. Fakala aftar al hajim wal mahjum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Orang yang membekam dan orang yang dibekam. Rawahul khamsa illa Tirmidhi, wa sahahahu Ahmad wa ibn Khuzaimah wa ibn Hibban. Diriwayatkan oleh lima imam kecuali at tirmidhi Lima imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah kecuali at tirmidhi disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih bahkan sebagian ulama menyebutkan hadis-hadis tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam itu hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir datang dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada yang menyebutkan sekitar 18 orang sahabat sehingga hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadis mutawatir kecuali tadi lafaz bil baqi itu kata Imam Az-Zahabi kalau yang dimaksud adalah baqi al-Madinah maka itu salah. Sebab Syaddad bin Aus dia masuk Islam apa namanya pada Fathu Makkah dan disebutkan hadis ini pada Fathu Makkah. Taib ini hadis yang kedua yang menunjukkan batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Adapun hadis yang sebelumnya menunjukkan tidak batal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Adapun hadis yang ketiga qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Awwalu ma kur awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim." Awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim. Pertama kali tidak disukainya al-hijamah berbekam bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Ta Anna Ja'far bin Abi Talibin ihtajama wa huwa sha'imun. Bahwasannya Ja'far bin Abi Talib berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftara hadani." Telah berbuka dua orang ini, yakni yang membekam dan yang dibekam. Thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamah lis-shaim. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa boleh melakukan hijamah, boleh berbekam. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu biasa berbekam dalam keadaan dia sedang berpuasa. Rawahud Darqutni wa qawwahu. Diriwayatkan oleh Imam Darqutni dan beliau menguatkan hadis ini. Beliau menguatkan hadis ini. Taib. Dan hadis ini dilemahkan oleh sejumlah ulama. Hadis Anas hadis Anas riwayat Daruqutni dilemahkan sejumlah ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah karena di dalamnya terdapat apa namanya kemungkaran terdapat rawi yang mungkar Demikian pula kalau dihubungkan dengan hadis yang sebelumnya, kalau yang dimaksudkan bahwasannya pada hari al fat itu adalah Ja'far bin Abi Talib ketika Shaddan bin Aus masuk Islam, maka di situ juga terdapat illah, terdapat penyakit. Kenapa? Karena Ja'far Ja'far itu meninggal sebelum al fat ya, sebelum Fathu Makkah yakni pada perang Mu'tah. Ja'far syahid sebelum apa namanya? Fathu Makkah tetapi pada perang Mu'tah. Baik. Inilah hadis-hadis yang disebutkan para ulama mengenai berbekam ketika sedang berpuasa, mengenai berbekam ketika sedang berpuasa. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, sebagian ulama mensahihkan, sebagian mendoifkan, maka terjadi khilaf terjadi khilaf di kalangan ulama. Jumhurul ulama, jumhur ulama berpendapat berbekam tidak membatalkan puasa. Jumhur ulama dari kalangan al-a'immah al-thalathah yaitu Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat Bahwasanya berbekam tidak membatal tidak membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa. Adapun Imam Ahmad beliau berpendapat berbekam membatalkan puasa. Jumhurul ulama berdalil dengan riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Adapun Imam Ahmad, beliau mendaifkan riwayat tersebut. Beliau mendaifkan riwayat tersebut dan beliau berpegang dengan riwayat yang kedua yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajim wal mahjum. Dan riwayat seperti ini mutawatir, tidak diragukan lagi kesahihannya. Aftarul hajim wal mahjum telah berbuka atau telah batal puasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam. Taib. Dan sebagian ulama juga yang menguatkan pendapat ini berpendapat karena orang yang membekam itu ketika dia menghirup apa namanya darah bekam itu akan masuk ke kerongkongannya karena dulu itu membekam dengan dihirup nggak seperti sekarang ada alatnya sebaliknya Al-mahjum, orang yang dibekam itu akan apa? Lemah. Akan lemah badannya. Iya. Maka ini yang menyebabkan mereka itu batal puasanya. Pendapat yang sahih adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang sahih adalah pendapat jumhurul ulama bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar al-hajim wal mahjum telah berbuka atau telah batal orang yang membekam dan dibekam maka jawabannya pertama dari dua sisi sisi yang pertama hadis tersebut sudah mensuh hadis tersebut sudah mensuh ini menurut ulama yang mensahihkan hadis yang pertama hadis Bukhari ihtajaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Tetapi menurut Imam Ahmad tentunya tidak mansuh. Kenapa? Karena beliau melemahkan riwayat tersebut. Taib. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan aftar al-hajim wal mahjum telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam, maksudnya adalah akan mengantarkan mereka berbuka. Bukan maksudnya mereka telah batal puasanya, tetapi akan mengantarkan mereka untuk membatal puasanya. Kenapa? Karena itu tadi orang yang membekam ketika dia menghirup darahnya, dia akan masuk ke tenggorokannya dan batal puasanya. Sedangkan orang yang dibekam akan lemah fisiknya sehingga pada akhirnya dia berbuka puasa. Pada akhirnya dia berbuka puasa. Taib. Penguat yang lain yang menunjukkan Kuatnya pendapat jumhurul ulama adalah asar-asar yang sahih yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan dalam sahihnya diantaranya asar dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik bahwasanya Thabit Al-Bunani pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Akuntum al hijamah lis-saim qala Apakah kalian para sahabat tidak menyukai berbekam bagi orang yang sedang berpuasa? Kata Anas, tidak. Illa min ajli dha'fin atau min ajli ad-dha'fi. Illa min ajli ad-dha'fi. Kata Anas, kecuali yang kami tidak sukai karena akan muncul kelemahan. Maksudnya apa? Orang yang berbekam itu dia akan lemah pada akhirnya puasanya rusak. Karena diambil darahnya, dia akan lemah, maka puasanya menjadi rusak. Baik. Demikian pula terdapat asar yang sahih disebutkan juga Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya tentang berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Maka beliau menjawab Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Wal wudu mimma kharaja wa laysa mimma dakhala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu eh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja." Berbuka itu atau batal puasa seseorang itu dikarenakan ada sesuatu yang masuk, yakni berupa makanan dan minuman dan bukan karena sesuatu yang keluar, yakni keluarnya darah tidak membatalkan puasa. Adapun wudhu kata beliau adalah karena sesuatu yang keluar. Ya, seperti keluar angin atau kencing dan semisalnya. Dan bukan karena sesuatu yang masuk, yakni bukan karena makanan. Walaupun telah sahih, makan onta, makan daging onta, itu membatalkan wudhu. Makan daging onta membatalkan wudhu. Taib, ini pengecualian. Jadi pendapat yang benar, pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, bahwasannya al-hijamah tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau seorang mau hati-hati, kalau dia membutuhkan bekam karena sakit, ya sudah berbuka saja. Ini kalau dia mau hati-hati. Kenapa? Boleh berbuka karena dia sakit. Karena dia sakit. Kalau dia tidak sakit, ya tunda saja. Nanti setelah apa namanya? Setelah berbuka, setelah terbenam matahari. Ini kalau mau hati-hati. Taib. Dan berdasarkan khilaf ini, ulama kemudian khilaf tentang hukum donor darah. Ya ini diambil darahnya, diambil darah kita misalkan untuk didonorkan kepada orang lain. Kalau diambil hanya sedikit, ya, diambil darah kita hanya sedikit, misalkan biasanya untuk apa? E, pengecekan di laboratorium misalkan, ini ada pesakit apa? Kalau ini, ini ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Sampai orang yang berpendapat bekam itu membatalkan puasa, tapi kalau hanya sedikit seperti itu tidak membatalkan puasa. Yang dikhilafkan para ulama dengan dasar khilaf masalah bekam tadi adalah kalau diambil darahnya banyak, donor darah. Ya, dia menyumbangkan darahnya, mendonorkan darahnya, diambil banyak. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka ulama yang mengatakan berbekam itu batal puasa, mereka juga mengatakan donor darah batal puasanya. Tetapi ulama yang tidak berpendapat demikian, maka mereka juga berpendapat hal itu tidak membatalkan puasa. Yang sahih mengikuti tarjih kita yang pertama yaitu dengan adanya donor darah tersebut tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena hadisnya sudah mensuh, taib, dan beberapa alasan yang sudah kita sebutkan. Taib. Wasil. Hadis berikutnya. ikra ya akhi. Taib. Qala al-muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iqtahala fi Ramadan wa huwa sha'imun. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak memakai celak di matanya di bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif diriwayatkan al Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif wa qala Tirmizi la yasihu fi hadzal bab syai'un dan berkata al Imam Tirmizi tidak sahih pada masalah ini satupun hadis tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan apa celak ketika sedang berpuasa dan disebutkan para ulama hadis ini hadis ini dhaif karena di dalamnya terdapat rawi Az-Zubaidi wa huwa Sa'id wa huwa Sa'id bin Abdullah Jabbar Az-Zubaidi Al-Hamsi atau Al-Humsi wa huwa matrukun munkarun majhul. Taib, hadis ini dhaif. Jadi apa hukumnya menggunakan celak ketika sedang berpuasa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak ada dalil yang apa namanya? yang menyatakan bahwasannya hal itu membatalkan puasa kecuali hadis-hadis yang doif hadis yang membolehkan dan hadis yang tidak membolehkan kedua-duanya doif tidak ada satupun yang sahih dan disebutkan juga di dalam riwayat Abu Daud bahwasanya Nabi saw memerintahkan Nabi Shallallahu memerintahkan seseorang untuk menggunakan celak ketika mau tidur. Lalu beliau bersabda, "Liyattaqhi au liyattaqihi liyattaqihi as-saim." Hendaklah orang yang berpuasa menjauhi celak. Namun hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar, hadis tidak sahih. Berkata Imam al Qayyim, "La yasih." Tidak sahih. Taib. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan batalnya ataupun tidak batalnya orang yang berpuasa dalam keadaan menggunakan apa? celak. Taib. Faidah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala Al-muftirat kisman. Yang membatalkan puasa itu ada dua bentuk. Al-awwal mujma'un alaihi bainal ulama. Yang pertama yang disepakati oleh seluruh ulama An-naw'u tsani asya ulama fiha. Dan bentuk yang kedua yang dikhilafkan para ulama. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Beliau akan merinci satu persatu apa saja yang disepakati oleh seluruh ulama dan apa saja yang dikhilafkan. Bagian yang pertama yang disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya itu membatalkan puasa, beliau merinci satu persatu walaupun nanti akan kita jelaskan bahwasanya ada sebagian yang beliau katakan ijma, tetapi hakikatnya terdapat khilaf padanya. Yang pertama ar anil Islam. Murtad dari Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapus amalanmu. Maka ulama sepakat, siapa yang murtad dari Islam, puasanya batal. Jangankan puasanya, seluruh amalannya terhapus. Seluruh amalannya terhapus apalagi sekedar puasanya pada hari itu. Athani yang kedua, al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Wa minhud dukhan. Dan termasuk kategori minum adalah menghisap rokok. Ini ulama sepakat kata beliau. Ulama sepakat makan minum dengan sengaja termasuk menghisap rokok itu batal puasanya berdasarkan firman Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail surat al-baqarah ayat 187 dan makan dan minumlah kalian sampai jelas benang benang putih dari benang yang hitam dari fajar yakni terbit fajar sadiq kemudian sempurnakan puasa sampai malam ini yang kedua yang ketiga al-jima' Yang ketiga al-jima berhubungan suami istri. Wa huwa taghyibu hasyafati dzakar fi farjin yaitu memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita. Kubulan kana au duburan. Sama saja. Baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Nauzubillah, kemaluan belakang ini hukumnya haram. Walau fi bahimatin, walaupun dia masukkan pada kemaluan hewan. Nauzubillah. Fayuftiru kullu minal wati wal mautu'i wal mautu'i al mutawa maka menjadi batal puasanya orang yang memasukkan kemaluannya maupun yang dimasukkan yang dia itu apa namanya menginginkan juga dia tunduk ya artinya kalau suami kalau suami memaksa istrinya untuk berhubungan suami istri dalam keadaan dia dipaksa tidak batal puasanya tapi kalau dia juga senang dia juga suka maka dua-duanya batal. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain yakni tentang kisah orang yang apa namanya melaporkan kepada Nabi saw Alaihi Wasallam dia sudah berhubungan suami istri lalu Nabi saw Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk membayar kafarah insya Allah taala hadis ini akan datang pembahasannya ini yang ketiga yang keempat inzalul mani inzal al mani mengeluarkan air mani bikhtiarihi dengan pilihannya sendiri. Artinya bukan karena dia menghayal tidak sengaja atau ihtilam mimpi basah bukan. Tapi memang pilih pilihannya sendiri. Dengan apa? Bimubasyaratin bima dunal farji kalams awil qublah awil gamzah wa nahwiha. Dengan bercumbu tanpa ah, dengan bercumbu selain pada kemaluannya ya kalau pada kemaluannya itu jelas jima itu batal. Tapi dia bercumbu selain pada kemuluannya dengan menyentuh, dengan mencium, apa namanya, meraba-raba dan semisalnya. Awil musahakah ataupun hubungan sejenis. Naudzubillah, hubungan sejenis laki-laki dan laki-laki atau perempuan-perempuan kemudian mengeluarkan air mani. Awil istimna atau onani. Lianna nuzul syahwa munafiyatun lisaum wa hikmatihi. Maka semua itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena keluarnya syahwat atau turunnya syahwat itu menafikan puasa dan hikmahnya. Dan sudah kita sebutkan ini tidak benar kalau dikatakan ijma ulama, tetapi ada khilaf ulama. Taib. Yang kelima, khuruju damil haid wan nifas. Ulama sepakat batal puasa seorang wanita yang keluar darah haid dan nifas. Ini disepakati ulama. Ya, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam As-Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam yusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia haid dia tidak puasa dan tidak solat? Taib. Yang keenam, al-huqna al-mughziya allati yustaghna biha anit ta'ami wasyarabi. Suntikan atau infus yang menguatkan seseorang yang dengannya dia tidak perlu lagi makan dan minum. Fahada nau'un minal ghidha. Maka ini termasuk bagian dari makanan. Mithlu dzalika huknu biddam. Dan yang semisal itu kata Syekh adalah mendonorkan darah kepada orang yang sedang berpuasa, ya. Yani diberikan darah, diberikan donor darah kepada orang yang berpuasa. Fa innahu yamuddul jisma bi anasiril gida al-mughniya anit ta'ami wa syarab. Karena dengan hal tersebut memberikan kepada tubuh unsur-unsur kekuatan atau makanan yang mencukupi dia, mencukupi tubuh kita dari makan dan minuman. Artinya dengan adanya donor darah yang masuk ke tubuh kita atau dengan adanya suntikan atau infus yang itu bisa menguatkan kita. Layaknya makanan dan minuman juga dapat menguatkan kita, maka puasanya batal. Dan beliau menyebutkan ini ijma, yang benar ini khilaf ulama. Yang benar ini dikhilafkan para ulama. Taib. Yang ketujuh, al-qai idha akhrajahu muta'ammidan. Muntah apabila seorang mengeluarkannya dengan sengaja. Berdasarkan hadis yang nanti akan kita bahas setelah ini hadis yang akan datang dan yang benar ini juga bukan apa namanya bukan ijma ini juga bukan ijma ada khilaf ulama bahkan insyaallah taala akan kita jelaskan hadisnya dhaif sehingga yang benar muntah itu sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan puasa yang kedelapan yang belum beliau sebutkan saya tambahkan disepakati oleh seluruh ulama adalah niatul iftar seorang berniat berbuka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal amal bin niat. Amalan-amalan tergantung niat. Jadi walaupun dia tidak melakukan pembatal puasa, tapi dia sudah meniatkan puasanya dia batalkan, maka puasanya itu batal. Taib. Ini an awal, bentuk yang pertama yang disepakati oleh seluruh ulama. Walaupun tadi sudah kita jelaskan, ternyata sebagiannya ada khilaf. Taib. Bentuk yang kedua, asya ikhtalafal ulama fiha perkara-perkara yang dikhilafkan para ulama apakah membatalkan puasa atau tidak beliau menyebutkan di antaranya al-kahl memakai celak mata qatratul ain tetes mata qatratul udhun tetes telinga qatratul anf tetes hidung al-huknah asyarjiyah infus infus terhadap usus yakni infus yang tidak bermakna makanan atau minuman tapi maknanya adalah pengobatan kalau makanan dan minuman beliau sudah menyebutkan tadi hukumnya batal walaupun kita katakan bukan ijma bukan ijma ulama at-taqtir fil ihlil demikian pula penyuntikan makanan atau obat-obatan di saluran kencing ibratud dawa demikian pula suntikan obat bukan suntikan makanan ya suntikan obat kalau menurut beliau suntikan makanan sudah disepakati ulama walaupun yang benar ada khilaf. Kemudian kata beliau dawa urrobuwi alladhi yastanshikuhul marid Obat semprot yang dihirup oleh orang yang sakit. Ini misalkan orang penyakit asma yang mereka sebut dengan inhaler. Inhaler atau Ventolin. Ini sprayer asma, sprayer asma disemprotkan ke mulut atau hidung. Taib. Demikian pula dawaul jaifah wal ma'mumah. Ini saya tidak tahu maknanya apa. Dawaul jaifah wal ma'mumah. Ini nampaknya istilah kesehatan di negeri-negeri Arab. Dawaul jaifah wal ma'mumah. Saya enggak tahu maknanya apa ini. Wabalun nukhamah. Demikian pula dikhilafkan para ulama adalah meng, me, apa namanya? menghisap atau menelan lendir, menelan dahak. Menelan dahak. Adapun menelan ludah maka tidak batal. Namun dikhilafkan para ulama menelan dahak. Taib. Pendapat yang kuat, pendapat yang kuat bahwasannya semua ini tidak membatalkan puasa. Pembatal yang kuat semua ini tidak membatalkan puasa. Saya tambahkan di antaranya yang dibicarakan para ulama di zaman modern ini apa yang disebut dengan endoskopi. Apa itu endoskopi? meneropong lambung. Jadi dokter itu memasukkan semacam alat sampai ke lambung. Jadi sampai ke perut lewati kerongkongan. Demikian pula anestesi. Anestesi itu pembiusan. Nah, untuk pembiusan ini ada perincian nanti akan kita sebutkan di akhir. Kita sebutkan dulu ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama yang mengatakan batal itu memiliki dalil. Dalil yang pertama, adalah hadis Laqid bin Sabrah. Laqid bin Sabrah dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna saimah." Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menghirup air ke hidung, yakni ketika berwuduk kecuali engkau sedang berpuasa. Kecuali engkau sedang berpuasa. Ini dalil yang pertama. Ini dalil ulama yang mengatakan puasanya batal. Semua yang disebutkan tadi. taib Athani yang kedua al-qiyas. Dikiaskan. Dikiaskan dengan makanan dan minuman. Kenapa? Karena sama-sama melewati al-jauf, melewati kerongkongan. Karena orang yang apa? meneteskan obat tetes mata atau tetes hidung atau tetes telinga, seringkali apa? sebagian obatnya itu terasa di kerongkongan. Terasa di kerongkongan, bahkan masuk ke perut. Bahkan masuk ke perut. Taib. Maka dikiaskan berarti puasanya batal, dikiaskan dengan makan dan minuman. Pendapat ini lemah, jawabannya dilihat dari empat sisi. Sisi yang pertama, annahu la yujad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih wala dhaifun wala musnad wala mursal yadullu ala anna hadhil umur minal muftirat. Kata beliau, bahwasanya tidak ada satu hadis pun baik yang sahih, yang daif, yang musnad, yang mursal yang menunjukkan bahwasannya semua ini termasuk pembatal puasa. Intinya itu. Ini alasan yang paling kuat, alasan yang pertama. Jawaban yang pertama terhadap ulama yang mengatakan batal. Tidak ada hadis yang sahih. Kalau makan dan minum itu ada jelas ada. Adapun yang seperti tadi yang kita sebutkan berbagai macam bentuk pengobatan tersebut itu tidak ada hadis yang sahih. Yang kedua, sanian kata Syekh, innal ahkam allati tahtajul ummah ila ma'rifatiha la budda ayyubayyinaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan aman. Sesungguhnya hukum-hukum yang dibutuhkan umat untuk mengetahuinya haruslah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang umum. Wala budda an tangkulahu al-ummah. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya, gitu. ya. yeah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya, mesti akan dijelaskan oleh umat, akan dinukil oleh umat. Iya, tunggu sebentar ya, selesai. Taib. Dah, diam ya. Sana, main di luar. Main di luar. Taib, afwan. <clears throat> Kata Syekh, andaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya, mesti akan dinukil oleh umat ini. Faidan idan tafahada ulima anna hadza laisa min dinih. Maka ketika dalil-dalilnya tidak ada, diketahui ini bukan bagian dari agama. Fal qiyasu wa in kana hujjah fal ahkamu syar'iyyah allati al umma bihajatin masatin ila bayaniha la tatruku lil qiyas. Kata Syekh, betul. Qiyas itu adalah hujjah. Tetapi hukum-hukum syariat yang begitu penting yang sangat dibutuhkan untuk dijelaskan tidak akan meninggalkan bagian untuk kias. Wa innama tubayyinuhan nusus asyariyah akan tetapi akan dijelaskan oleh nas-nas yang tegas dalam syariat. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, an nas wal ijma' athbatal fitra bil aqli wa syurbi wal jima' wal haid. Nas dan ijma' itu hanyalah menetapkan berbukanya atau batalnya puasa dengan makan, minum, jima, haid. Fa'ammal kahal wal hukna wad dama wal qatrah wa nahwi wa nahwu dhalik falaisa ta'aman wala syaraban. Adapun celak, suntikan atau infus, obat-obatan dan tetesan itu bukanlah minum, bukanlah makanan, bukan pula minuman. Wa inna ma hiya adwiya li mukafahatil amrad wa muqawamati al jarathim. Hakikatnya dia hanyalah obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit dan membunuh kuman-kuman. Artinya apa? Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan dengan makanan dan minuman. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat yang terakhir tentang pendalilan dengan hadis Laqit bin Sabrah, yakni Bobalik fil istinsyaq illa antakuna saiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung kecuali engkau sedang berpuasa. Maka pendalilan seperti ini kata Syekh kurang tepat. Kenapa? Karena jelas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? larang di situ karena itu air. Air adalah minuman. Minuman dapat membatalkan puasa sehingga tidak bisa dikiaskan dengan apa? Dengan obat-obatan yang tidak bermakna makanan ataupun minuman. Taib. Jadi kesimpulannya yang kuat hal-hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Kecuali yang saya sebutkan tadi anestesi. Anestesi ini kalau dalam keadaan orangnya itu hilang kesadaran. Anestesi itu itu kan pembiusan. Anestesi itu maknanya pembiusan. Nah, pembiusan itu kalau hilang tidak hilang kesadarannya, maka pendapat yang kuat tidak batal. Tetapi permasalahannya kalau kesadarannya hilang. Kalau kesadarannya hilang, sama dengan hukum orang gila dan orang pingsan. Bagaimana hukum mereka berpuasa? Hukumnya dirinci menjadi dua. Dirinci menjadi dua. Rincian yang pertama, apabila dia apa namanya hilang kesadarannya, pingsan atau gila pada keseluruhan hari, pada keseluruhan harinya, pada keseluruhan harinya. Sehingga berniat puasa pun dia tidak sempat. Tetapi kalau dia apa namanya? sempat sadar di sebagian hari jadi gila di sini maksudnya gila yang apa namanya? kambuh-kambuhan, bukan gila seterusnya. Demikian pula dia pingsan hanya pada sebagian hari, dia sempat berpuasa pada sebagian hari, maka puasanya sah. Puasanya sah. Kenapa? Karena dia diserupakan dengan orang tidur. Orang tidur puasanya sah. Iya. Tetapi kalau satu hari penuh, bahkan mungkin dia tidak berniat berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena puasa itu membutuhkan niat. Puasa membutuhkan niat. Sementara kalau dia hilang kesadarannya seharian penuh tanpa dia meniatkan puasa sedikit pun, maka puasanya tidak sah. Taib, nuwasil insyaallah taala ikra ya akhi. Ahmad, ikra. أو شرب وللحاكم طيب قال المؤلف رحمه الله hadis yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nasiya wa huwa saimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama Allahu wa saqahu. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepadanya dan memberi minum muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Walil Hakim dan dalam riwayat Hakim, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah. Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan dalam keadaan lupa maka tidak ada qada atasnya dan tidak ada kafarah wa huwa sahih dan hadis ini sahih. Baik. Kedua hadis dengan dua lafaz ini keduanya sahih menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan pembatal puasa dalam keadaan dia lupa maka puasanya tidak batal. Dan sebagai faedah ulama menyebutkan orang yang melakukan pembatal puasa dia dihukumi batal apabila tidak terpenuhi padanya tiga syarat atau terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Dia tahu ilmu, dia mengetahui. Dan ilmu ini mencakup dua macam, al-ilmu bil waktu dan al-ilmu bil hukum. Ilmu tentang waktu berbuka dan ilmu tentang hukum. Hukumnya apa kalau dia makan ini? Hukumnya apa kalau dia melakukan itu? Kalau seorang tidak memiliki ilmu tentang waktu, maka puasanya sah alas sahih. Puasanya sah alas sahih. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam uh, hadis Asma, siapa yang ingat hadis Asma riwayat Bukhari? Apa kata Asma? Aftarna ala ahdi yaumin ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'ati syams. Menunjukkan mereka tidak mengetahui waktu. Tetapi tidak diperintahkan kodok oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang jahil dengan waktu atau dengan hukum, kemudian dia berbuka puasanya tidak batal. Yang kedua, ayakuna zakiran. Puasanya dianggap batal ketika dia ingat, tidak lupa. Ayakuna zakiran la nasian. Artinya apa? Kalau dia lupa, dia melakukan pembatal-pembatal puasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Iya. Hanya saja ulama khilaf bagaimana dengan hukum jima? Hukum jima dalam keadaan lupa. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Hukum jima membatalkan puasa atau tidak? Taib. Yang masyhur dari madhab Imam Ahmad dan selainnya bahwasannya kalau jima itu dia tetap batal puasanya, wajib atasnya qada dan kafarah. Kenapa? Karena nanti di dalam hadis yang akan kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta rincian kepada seorang yang mengatakan dia sudah berjima, berhubungan suami istri. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghukumi puasanya batal. Artinya Nabi tidak bertanya, kamu melakukan hal itu lupa atau sengaja. Taib. Dan yang sahih jima juga tidak membatalkan puasa apabila dilakukan karena lupa. Karena lupa. Ini jumhurul ulama berpendapat tidak ada qada dan tidak ada kafara dan ini riwayat lain dari Imam Ahmad. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang lain yang lafaznya lebih umum. Juga diriwayatkan Imam Hakim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadana nasiyan fala qada alaihi wala kaffara." Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada atasnya dan tidak ada kafarah. Tidak ada qada atasnya, tidak ada kafarah. Kalau dalam hadis itu umum sifatnya umum. Barang siapa yang berbuka, artinya berbuka dengan apa saja. Dalam keadaan lupa tidak ada qada atasnya dan tidak ada kafarah. Ini saat yang ke, syarat yang kedua. Dia harus dikatakan dia batal puasa kalau dia ingat, bukan lupa. Yang ketiga adalah ikhtiar ayakuna mukhtar. Dia memilih sendiri bukan karena dipaksa, bukan karena dipaksa. Dalil-dalilnya banyak sekali. Tiga hal ini adalah penghalang seorang itu batal puasanya. Dalil-dalilnya banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Disebutkan dalam As-Sahih, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa ini, qala qad fa'altu. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena melakukan sebuah kesalahan dikarenakan khata' ketidaksengajaan wan nisyan atau lupa dan juga wa mastukrihu alaihi karena dipaksa. Jadi ini syarat, tiga syarat al-muftirat. Baik. Kalau orang makan dan minum karena lupa tidak batal bagaimana hukum orang yang melihatnya? Apakah dia biarkan saja karena inna ma'at amahullahu wasaqah Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya? Jadi biarkan saja, kasihan. Allah berikan makan dan minum, kita mau hentikan. Hukumnya bagi orang yang melihat adalah wajib untuk diingatkan. Wajib untuk diingatkan. Kenapa? Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya bagi orang yang makan dan minum karena tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Adapun orang yang melihatnya kalau dia biarkan dia berdosa. Karena jelas dia tahu yang dia lakukan itu adalah kemungkaran, harus dia ingatkan. Taib, list yang terakhir, Ikora ya, dalam majid. Punya kitab? Ya Yakub, kera. Taib. Qala al-muallif rahimahullah Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu al-qai' fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'." Barang siapa yang dikalahkan oleh munta, yakni munta tanpa sengaja, maka tidak ada qada atasnya, artinya puasanya tidak batal. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka puasanya batal, wajib atasnya qada rawahul khamsah diriwayatkan oleh lima imam yaitu Ahmad Abu Daud At-Tirmidzi An-Nasai Ibnu Majah wa a'allahu Ahmad dan hadis ini dianggap berpenyakit oleh Imam Ahmad wa qawwahu Daruqutni dan dikuatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Taib. Hadis ini yang benar hadisnya dhaif, hadisnya dhaif karena imam-imam besar dalam bidang hadis seperti Imam Ahmad menyebutkan bahwasannya dalam hadis ini terdapat illah. Di dalam hadis ini terdapat illah. Iya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari dan imam-imam besar yang lain. Yang benar hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini dhaif. Baik. Sehingga ulama khilaf apa hukum muntah? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Maksudnya muntah dengan sengaja. Kalau muntah tanpa sengaja, telah dinukil sejumlah ulama adanya ijma puasanya tidak batal. Kalau muntah tidak sengaja. Sekarang kalau muntah dengan sengaja, ulama khilaf. Jumhurul ulama mengatakan soal apa namanya puasanya batal. Puasanya batal. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan alasan muntah itu kalau dia lakukan sengaja tentunya dapat melemahkan badannya, dapat melemahkan badannya. Baik. Ini jumhurul ulama berdasarkan hadis ini karena mensahihkan hadis ini. Adapun satu riwayat dari Malik dan ini pula yang zahir dipilih oleh al-Imam al-Bukhari puasanya tidak batal. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif. Yang benar hadisnya dhaif, imam-imam besar dalam bidang hadis seperti Imam Ahmad dan yang lainnya telah mendoifkan hadis ini, telah mendhaifkan hadis ini. Imam Al-Bukhari mengatakan la arahu mahfudhan. Saya tidak melihat hadis ini mahfud. Artinya mungkar. Wa angkarahul Imam Ahmad. Diingkari oleh Imam Ahmad. Al-Imam Tirmidzi mengatakan la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang berbicara tentang batalnya orang yang berpuasa karena muntah dengan sengaja. Yang benar hadisnya dhaif. Dan juga terdapat asar, terdapat asar dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ikrimah dan para sahabat yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya muntah dengan sengaja itu tidak batal, tidak membatalkan puasa. Dan juga karena apa namanya? muntah adalah termasuk sesuatu yang banyak terjadi. Sehingga mesti ada hadis yang sahih kalau memang itu membatalkan puasa. Ketika tidak ada hadis yang sahih, maka hal ini tidaklah membatalkan puasa. Hal ini tidak membatalkan puasa. Taib. Tambahan faidah berhubungan dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya orang yang makan dan minum tanpa sengaja maka puasanya tidak batal Semisal dengan itu adalah ketika misalkan seorang mandi atau berwudu kemudian tanpa sengaja tertelan air. Tertelan air, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal karena dia melakukannya tanpa sengaja. Demikian pula kalau seorang berjalan di jalan kemudian ada lalat yang terbang masuk ke mulutnya sampai di perutnya, ya. Atau ada debu yang masuk di tenggorokannya, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena bukan dari pilihannya ya bukan dari pilihannya itu itu semisal dengan sesuatu yang dia lakukan karena terpaksa maka puasanya tidak batal taib alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan hadis-hadis yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi fi iskal? Ma fi iskal? نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين